rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak henti-hentinya <clears throat> sampai kepada kita. Baik nikmat yang lahiriah yang nampak <clears throat> ataupun nikmat yang sifatnya batin yang tersembunyi maka Allah Subhanahu wa taala dialah al-mun'im pemberi kenikmatan dan wajib atas setiap hamba untuk mensyukuri nikmat tersebut. Pada malam hari ini insyaallah kita menyambung pembahasan rutin terkait dengan hadis Nabawi dan puasan kita pada malam hari ini sampai pada hadis yang ke-15 yang mana disebutkan oleh penulis Hafizullah taala dengan judul atau inti pembahasan Alaysal jihadu fi sabilillahi afdol al-a'mal dengan sebuah pertanyaan Bukankah jihad itu adalah atau jihad fisabilillah itu adalah amalan yang paling utama? Beliau membawakan hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau dalam Kitabul Imarah hadis nomor ke-153 juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dan juga Imam An-Nasai rahimahullah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagaimana telah berlalu pada pembahasan hadis yang ke-11 Abu Hurairah itu adalah sebuah kunyah atau panggilan julukan dalam bahasa Arab dengan kata Abu Beliau dipanggil dengan Abu Hurairah. Adapun nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Beliau berasal dari Yaman dan termasuk di antara sahabat yang paling banyak atau bisa dikatakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat besar jasa beliau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan meriwayatkan dan menyampaikan ilmu dari Nabi alaihi kepada kurun yang setelahnya tahun demi tahun generasi demi generasi sampai ila ayasya Allah sampai Allah subhanahu wa kehendaki. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushidah Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'mah fa'arafah. Nabi SAW bersabda bahwa manusia yang paling awal diputuskan hukumnya pada hari kiamat nanti adalah seorang yang ustushida. Seorang laki-laki yang dia secara lahiriah mencapai syahadah. Atau dalam bahasa kita mungkin diistilahkan lebih populer dengan kata mati syahid. Meninggal dalam jihad, dalam perangan. Sebagaimana dilihat oleh orang lain. Maka didatangkanlah orang tersebut ke hadapan Allah Subhanahu wa taala fa'arrafahu ni'amahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya terhadap orang tersebut laki-laki yang mati fi sabilillah, mati dalam jihad, Fa'arafah, maka dia pun mengakui nikmat yang Allah berikan tadi. Lantas ia ditanya, "Fama amilta fiha?" Yani kalau engkau mengakui nikmat tersebut yang Allah berikan kepadamu, lantas apa yang engkau lakukan dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu tersebut? Maka laki-laki ini menjawab, Qala qataltu fika hatta stushhidtu. Aku kata dia berperang di jalanmu sampai aku menjumpai syahadah. Sampai aku meninggal dalam keadaan terbunuh. Maka dikatakan kepada orang tersebut kadzabta. Dan Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha tahu. Zat yang maha tahu bahkan perkara yang tersembunyi di hari esok sekalipun Allah Azza wa Jal mengetahui. Maka Allah berkata, berfirman kepada orang tersebut yang mengatakan bahwa saya aku telah berperang di jalanmu ya Allah sampai aku menjumpai mati syahid. Allah SWT berfirman kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari. Engkau telah berbohong. Engkau telah berdusta. Tetapi engkau sungguhnya berperang tersebut supaya engkau dikatakan sebagai pemberani. Dan Allah Maha tahu niat dalam kalbu masing-masing hamba Ternyata Allah Subhanahu wa taala buka di yaumul qiyamah nanti orang yang dikatakan mati syahid di dunia lahirnya atau lahiriahnya dia berperang kemudian meninggal dalam perang tersebut malahan Allah Subhanahu wa taala dustakan disebabkan apa Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini qatal talian yuqala jari engkau berperang supaya dikatakan atau disebut sebagai pemberani. Fakotil. Maka hal tersebut sudah diucapkan oleh manusia. Summa ummi rabbihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Lalu apa yang diperbuat kepada laki-laki ini? Maka diperintahkan untuk kemudian jadi seret dengan wajahnya terseret di tanah hingga kemudian ia pun dilemparkan ke dalam neraka. Walhamdulillah. Berikutnya kata Nabi SAW dalam hadis ini, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa quran Dan seorang yang belajar ilmu kemudian dia mengajarkan dan juga dia membacakan Al-Qur'an Al-Karim bihi fa'arafahu ni'amahu maka diperlakukan seperti orang yang pertama tadi Allah sebutkan nikmat-nikmatnya maka orang tersebut mengakui nikmat dari Allah Subhanahu wa taala qala fama amilta fiha ditanya lagi orang tersebut dengan pertanyaan yang sama ini orang kedua yang dia belajar ilmu mengajarkan dan juga dia mengajarkan Al-Qur'an Al-Karim. Dia membaca Al-Qur'an ditanya apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan? Qala ta'allam fal ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Dia menjawab, aku mempelajari ilmu dan aku juga mengajarkannya, artinya menyampaikan kepada orang lain. Dia bukan saja mencari ilmu untuk dirinya sendiri tapi dia ajarkan. Dia sampaikan kepada orang lain. Dan aku kata dia, qara'tu fikal Qur'an. Aku membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang tersebut, "Kadzabta." Walakinna tata'allamta al-ilma liyuqal 'alimun. Engkau telah berdusta. Tetapi engkau mengajarkan ilmu supaya dikatakan atau disebut bahwa engkau adalah seorang alim. Sebuah pujian, sebuah kedudukan yang terhormat di hadapan manusia Perhatikan bagaimana niat tersebut menghancurkan orang yang di dunia dia belajar dan mengajarkan ilmu, tapi karena niat yang rusak. Dia berharap atau bertujuan supaya dia disebut sebagai seorang alim. Wa al Qur'an yuqala huwa qari' Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala engkau membaca Al-Qur'an supaya engkau dikatakan sebagai seorang qari' seorang ahli membaca Al-Quran. Fakat il, maka itu pun sudah diucapkan oleh manusia. Engkau sudah mendapatkan predikat sebagai alim, juga disebut sebagai korek, membaca Al-Quran, maka engkau sudah mendapatkan yang engkau inginkan. Tumma umi rabihi fasubihiba ala wajhi hatta uqiyafinna. Lantas diperlakukan kepada orang kedua ini diseret dia dengan wajahnya menghadap ke bawah sampai ia pun dilemparkan ke dalam neraka. Walhamdulillah. Yang ketiga warajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullih. Seorang yang Allah berikan kelapangan harta dan Allah berikan kepadanya berbagai macam jenis harta seluruhnya. Segala macam harta dia miliki. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafah. Dibawalah orang tersebut dan dia ditanya tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya dan dia mengakui dia pun ditanya apa ma'amil tafiha. Apa yang telah engkau amalkan dengan nikmat yang Allah berikan untukmu. Diberikan harta yang melimpah. Maka dia pun menjawab, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu ayun faqafiha illa anfaqtu fiha lak." aku tidaklah mendapati sebuah jalan untuk berinfak yang kau mencintai untuk berinfak di dalamnya melainkan aku berinfak karenamu ya Allah artinya segala jalan dan peluang untuk berinfak fi sabillillah orang yang berharta ini sudah menempuhnya dan masukkan hartanya ke sana Ibaratnya kalau orang yang punya segala macam harta, maka peluang-peluang untuk berinfak, bersodakoh dengan harta tersebut dia lakukan. Bukan amalan kecil, bukan amalan yang remeh secara lahiriah. Kemudian dengan pengakuan orang tersebut Allah Subhanahu wa taala menjawab kadzabta engkau telah berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Tetapi sungguhnya engkau melakukan hal tersebut supaya dikatakan engkau adalah seorang yang dermawan, suka memberi dan ringan untuk menyumbangkan hartanya. Fakat ini, Maka itu pun sudah dikatakan oleh orang lain. Summa umirabihi fasuhiba ala wajihi summa uqiyafinna. Pada orang ketiga ini pun diperlakukan hal yang sama. Diperintahkan agar dia diseret dengan wajahnya menghadap ke tanah dan ia pun dilempar ke dalam api neraka. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ketiga orang tersebut yang mana Rasulullah SAW memberitakan dan beliau adalah as-sadiqul masduq Rasulullah SAW mengabarkan peristiwa dan itu adalah suatu hal yang pasti akan terjadi. Yang mana pada ujung akhir amalan orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini atau tiga orang yang sesungguhnya mengerjakan amalan yang besar secara kasat mata tetapi Nabi SAW sebutkan bahwa ternyata ujung akhirnya mereka bukan berbahagia dengan amalan, bukan mendapatkan pahala di akhirat, tetapi justru menjadi orang yang celaka. Maka Nabi SAW menjadikan penyebutan keadaan tiga orang tersebut sebagai ibroh, pengingat pelajaran bagi siapapun yang memiliki kolbu yang memperhatikan dengan pendengarannya dalam keadaan sadar bahwa amalan-amalan lahiriah yang dikerjakan oleh tiga orang tersebut yang pertama melakukan jihad fisabilillah yang mana itu adalah merupakan amalan yang utama dan bahkan dikatakan darwatu sanabil Islam puncak dari amalan-amalan Islam seluruhnya. Dan seorang mujahid fi sabilillah disebutkan di antara keutamaannya fi sabilillahi mi'atu darajah. Dia memiliki kedudukan setinggi 100 derajat. Artinya kedudukan dia, ketinggian dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala setinggi 100 derajat yang mana antara satu derajat dengan derajat yang kedua jaraknya seperti langit dan bumi. Masya Allah. Keutamaan yang besar dan kehormatan bagi mereka mujahid fisabilillah. Kemudian juga para syuhada disebutkan dalam al quran Al Karim dan juga banyak hadis Nabi SAW. Para syuhada mereka hidup diberikan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa untuk kemanapun dari jannah yang mereka inginkan. Ini terkait orang yang pertama. Amalan-amalan jihad yang utamanya sekian banyak yang sangat afdol, sangat utama tetapi karena niat yang rusak. Dia berperang bukan karena ikhlas meninggikan kalimat Allah dan membela agama Allah. Dia berperang supaya dikatakan sebagai syuja, supaya dikatakan pemberani. Maka itu justru menjerumuskan dan menjatuhkan dirinya ke dalam neraka Allah wa'alaikumsalam. Begitu pula amalan orang yang kedua, yang dikatakan bahwa para ulama, para ahli ilmu itulah pewaris-pewaris Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam tanzilnya Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang memiliki ilmu dengan derajat yang baik. Maka keutamaan yang besar tersebut sekalipun dibaca, difahami, dimengerti oleh seorang yang dia berilmu dan mengajarkan ilmu tapi kalbunya tidak dia bersihkan maka wala'alubillah niat yang buruk masuk dia mengajarkan ilmu supaya dikatakan sebagai alim supaya punya posisi dan kedudukan di hadapan manusia maka ia pun dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam anak. Orang yang ketiga Al-mutasaddiq, seorang yang bersedekah yang berbuat ihsan, yang berbuat baik dengan hartanya. Hingga ia berkata bahwa bahwasanya tidaklah aku jumpai satu peluang untuk berinfak di jalan Allah melainkan saya berinfak di dalamnya. Kita dalam realita kehidupan sekarang orang yang berharta artinya memiliki harta yang banyak dan di sini dikatakan dia memiliki seluruh jenis harta di dunia. Mungkin yang kita lihat kita saksikan sekarang dalam kehidupan sehari-hari belum sampai kekayaannya atau perbendara hartanya seperti yang digambarkan dalam hadis. Orang yang kaya raya sampai punya segala macam jenis harta. Itu pun dia infakkan harta tersebut. Dia katakan saya berinfak dalam semua peluang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta saya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak tertipu dengan amalan lahiriah seorang hamba. Allah Maha tahu niatan-niatan manusia dalam setiap amalannya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa seorang yang beramal secara lahiriah tergantung pada apa yang dia niatkan. Padahal kita tahu bahwa seorang yang berinfak fisabilillah akan diberikan ganjaran pahala al-hasanah kebaikan-kebaikan yang berlipat bi'ashri amsalihah ila sab'imi'ati dhi'fin yang paling minimnya adalah sebanyak 10 kali lipat pahalanya dari harta yang diinfakkan sampai 700 lipat dan bahkan berlipat-lipat kali lebih banyak dari itu. Terkhusus seseorang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah. Ya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dan mengajak manusia kaum muslimin untuk berlomba-lomba berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala tadi. Namun ketiga orang yang Nabi SAW sebutkan pada hadis ini menjumpai perkara yang sebaliknya mereka diputuskan dia mulkiyah dikarenakan niat yang buruk, niat yang salah ketika beramal Wal'adzubillah Allah lemparkan mereka ke dalam neraka jahanam. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari musibah yang semisal ini. Dari beramal di dunia lahiriahnya baik, namun niat dibalik itu Allah SWT mengetahui ternyata jelek dan menyebabkan seorang dijerembatkan ke dalam neraka. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Dan pada hari ini pula Nabi SAW telah menjelaskan apa sebab ketiga orang ini yang sungguhnya sudah beramal dengan amalan besar. Bukan amalan kecil, bukan amalan ringan, Sebab yang disebutkan oleh Nabi SAW ialah mereka tidak mengikhlaskan dalam amalan-amalan mereka padahal secara kasat mata itu adalah amalan agung amalan mulia bahkan diagungkan dan dimuliakan oleh kaum muslimin seluruhnya tetapi karena dia tidak mengharapkan wajah Allah tidak ikhlas dalam amalannya maka niatan-niatan buruk dan tujuan-tujuan yang jelek ini yaitu dia menginginkan pujian dari manusia, sanjungan, dimuliakan, dijunjung tinggi oleh orang lain, Allah jadikan mereka hina di yaumul qiyamah. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang berjihad fi di samping tentunya kita tahu bahwa syariat jihad memiliki aturan bukan sebuah amalan yang kemudian tiba-tiba bisa digalakkan dan diklaim bahwasanya sekarang adalah waktunya jihad, bukan. Bersama dengan itu, ketika seorang yang berjihad <clears throat> maju ke medan perang, dia tidak mengharapkan wajah Allah, artinya tidak mengikhlaskan amalan jihadnya, tidak pula bertujuan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Malah yang dia niatkan dalam kalbunya adalah supaya dia dianggap dan disebarkan di tengah manusia bahwa dia adalah seorang yang pemberani. Dia punya jiwa kepahlawanan, keberanian. Berani itu maju bertempur, maka pujian-pujian tersebut telah terucap. Telah dikatakan oleh orang lain. Maka itulah balasan dia di dunia. Adapun di akhirat balasan bagi orang tersebut adalah disingkap apa yang dia rahasiakan dalam kalbunya bahwa ternyata di balik amalan besar tadi dia meniatkan pujian orang lain, dia meniatkan untuk dihormati, untuk tersebar di tengah masyarakat dia adalah seorang pemberani. Maka ayuhul muslimun rahimani wa rahimakumullah. Bukan itu tujuan jihad fisabilillah. Bukan tujuannya untuk dikatakan pemberani. Bukan untuk dikatakan bahwasanya fulan atau kelompok fulan adalah orang-orang atau kaum yang punya kecemburuan terhadap Islam dan menolong Islam, bukan. Butuh keikhlasan, butuh untuk membuang keinginan-keinginan pribadi dalam jihad fisabilillah. Begitu pula orang yang kedua, orang yang mempelajari ilmu tetapi juga dia tidak meniatkan belajar ilmu agama tersebut karena Allah. Bukan bertujuan untuk dia bertafakuh fid untuk memahamkan dirinya terkait dengan agama Allah dan juga untuk mengajarkan apa yang wajib terhadap Allah Subhanahu wa taala terhadap kitabullah, terhadap Rasulullah SAW dan juga terhadap manusia seluruhnya. Artinya dia belajar ada tujuan untuk selain itu. Ketika dia mengajarkan Alhamdulillah kepada manusia juga dia tidak niatkan ikhlas karena wajah Allah. Tidak mengharapkan pahala ganjaran seseorang menyebarkan ilmu dan dakwah kepada Allah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia berharap dari amalan dakwahnya dan mengajarnya supaya dikatakan sebagai alim. Supaya dikatakan sebagai orang yang paling berilmu pada masanya supaya dikatakan sebagai seorang yang hafid seorang yang penghafal Al-Qur'an di zamannya supaya dikatakan dia adalah sebagai seorang qari ahli membaca Al-Qur'an di tengah masyarakat di tengah umat Islam maka dia pun mendapatkan pujian-pujian tersebut di dunia sementara balasan di akhirat Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penghitung amal dan tidak ada satu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala amal yang kecil maupun amal yang besar. Ketika niatan tersebut bukan karena Allah mengharapkan wajah manusia, mengharapkan pujian manusia, Allah jatuhkan dia ke dalam neraka. Maka demikian pula orang yang ketiga yang Rasulullah SAW sebutkan seorang yang berharta dan dia tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang melimpah tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla sebutkan terkait orang-orang yang Allah berikan kepada mereka harta, والذين في أموالهم حق معلوم dan orang-orang yang dalam harta-harta mereka terdapat hak yang telah diketahui ili wal mahrum harta tersebut untuk orang-orang yang meminta dan al mahrum siapa al mahrum yakni para fuqara orang yang tidak mampu tetapi dia tercegah dari meminta-minta karena menjaga kehormatan. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Orang tersebut tidak menyadari bahwa harta yang Allah berikan atau titipkan kepadanya sesungguhnya adalah ujian. Kita mendapatkan harta ujian dari Allah Subhanahu wa taala yakni agar Allah melihat dan menyaksikan apa yang dikerjakan hamba ini terkait dengan hartanya. Maka tatkala dia menginfakkan yang dia klaim dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi realita dan hakikatnya dia ingin untuk dikatakan sebagai seorang penderma dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ada di balik dada kita semuanya. Ketika dia niatkan bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tetapi dia menginginkan pujian supaya dihormati, disanjung disebut-sebut oleh para penyair atau orang-orang yang memberitakan tentang harta fulan menginfakkan hartanya untuk di jalan Allah dan supaya tersebar di masyarakat dia sebagai seorang yang dermawan maka itulah yang dia dapatkan di dunia sedangkan di akhirat nanti seorang yang berinfak tapi tidak ikhlas Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perhitungan yang teliti dengan pembalasan yang adil dan telah bersiap para malaikat yang keras dan menyeramkan yang para malaikat tersebut tidak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun taat kepada perintah Allah yang mana malaikat tersebut yang tazir menunggu untuk menyeret orang tersebut dengan wajahnya terseret di bawah lantas ia pun dilemparkan oleh Alhamdulillah ke dalam neraka. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kesimpulan ringkas dari apa yang kita baca dari hadis di atas bahwa Rasulullah SAW mengingatkan pada hadis ini sebuah pelajaran besar dan juga mau'izah wajangan untuk kita semuanya terkait dengan orang-orang yang berjihad fi sabilillah dan juga orang-orang yang memiliki ilmu yang dikatakan sebagai para ulama dan juga orang-orang yang memiliki harta dan berinfak dengan hartanya Rasulullah SAW mengingatkan agar mereka mengambil pelajaran dari hadis ini dan mengikhlaskan amalan mereka karena Allah. Sehingga dengan ikhlas tersebut dia akan selamat dari bencana-bencana tadi. Sudah mengerjakan amalan yang berat, berjihad, amalan yang besar seperti yang mengajarkan ilmu, amalan yang juga membutuhkan kesungguhan dengan berinfak menggunakan hartanya. Dengan seorang mengikhlaskan niatnya, memperbaiki kolbunya, dia akan selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala yang mana hukuman tersebut akan sampai dan di diderita oleh orang-orang yang ria dengan amalannya. Dan bila kita perhatikan kesimpulan niat dari ketiga orang ini tadi adalah niatan ria dalam amalan. Ingin dilihat, dipuji, disanjung, dihormati oleh manusia maka seberapa pun besar lahiriah amalan tersebut kalau niatnya karena selain Allah malah dia yang akan dianggap dikarenakan amal tersebut. Dan juga <clears throat> terkait dengan mereka orang-orang munafikin yang mereka beramal secara lahiriah mengerjakan amalan kebaikan tetapi di balik itu mereka meniatkan untuk bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Secara lahiriah dia mungkin berbuat kebaikan kepada kaum muslimin, menyumbangkan harta, memberikan sumbangan-sumbangan kepada fakir miskin dari kaum muslimin tetapi ada tujuan buruk di balik itu maka itu pun menjadi sebab dia diazab dalam annar walayyadzubillah. dan terakhir saudara kaum muslimin rahimani wa betapa kita butuh untuk mengawasi kolbu pada amal-amal yang kita kerjakan Jangan sampai lolos ada niatan karena selain Allah Subhanahu wa taala dalam amalan kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk beramal kebaikan dan Allah berikan taufik kepada kita untuk mengikhlaskan amalan. Sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.